dalam keadaan bingung belum tahu apa itu sampai ditanyakan oleh Khadijah binti Khuwailid diajak Rasulullah SAW kepada Warakah ibn Naufal dan dikabarkan kepadanya bahwa itu adalah Namus yang pernah datang kepada Musa yakni Jibril yang datang membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan menjadi nabi yuhadihil ummah maka engkau men akan menjadi nabi umat terakhir ini maka dengan turunnya Iqra Rasulullah SAW sudah resmi diangkat sebagai seorang rasul, seorang nabi atau lebih tepatnya nabiyun. Nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama beriman dari manusia dari kalangan wanita adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Berkata Ibnu Hisham, "Wa amanat bihi Khadijah bintu Khuwailid." maka beriman kepadanya Khadijah binti Khuwailid wa saddaqat bima ja'ahu min Allah dan membenarkan apa yang telah telah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya membenarkan wahyu yang datang kepadanya yang berarti membenarkan bahwa beliau adalah seorang rasul wa wazarathu ala amrihi dan Khadijah mendukung Rasulullah SAW atas urusan beliau yaitu sebagai rasul. Wa kanat awwala man amana billahi wa bi Maka beliaulah seorang manusia yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa saddaqa bima jaa minhu dan membenarkan apa yang telah dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Khadijah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW ringan bebannya. Dengan Khadijah Rasulullah SAW terasa ringan bebannya. Kenapa demikian? Dikatakan fakhaffafallahu bidzalika an nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjadikannya Khadijah menjadikan beliau dengan Khadijah menjadi ringan urusannya. La yusmi syai'an mimma yakrahuhu من رد عليه وتكذيب له فيهزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها tidaklah mendengar sesuatu yang tidak disukainya dari manusia tidaklah Rasulullah SAW mendengar sesuatu yang dibencinya dari masyarakat yang menentangnya apakah raddin penolakan-penolakan atau takdzibin lahu atau pendustaan pendustaan dari mereka tuduhan-tuduhan dusta dan sebagainya, fayahzunahu dalik yang menyedihkan beliau kecuali beliau dengan sebab Khadijah menjadi ringan. Dikatakan illa farrajallahu anhu. Semua yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, Allah berikan jalan keluarnya, Allah ringankan dengan Khadijah. Ini dengan adanya Khadijah. Idza raja'a ilaiha, kalau Rasulullah SAW kembali ke Khadijah, Khadijah menghiburnya. Kalau kembali kepada Khadijah, Khadijah membesarkan hatinya. Kalau kembali kepada Khadijah, Khadijah menggambarkan bahwa engkau adalah seorang yang suci, engkau adalah seorang yang baik, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW pulang dari gua Hira. Khadijah mengatakannya, La yukhzikallah abadan. Sungguh Allah nggak akan menghinakan engkau. Engkau adalah orang yang menyambut tamu Engkau adalah orang yang menyayangi fuqara wal masakin. Engkau adalah membantu orang-orang yang lemah. Engkau begini, engkau begitu. Maka Allah nggak mungkin akan menghinakan kamu. Sungguh tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan kamu penyakit yang jelek. Yani dikira ada apa-apa pada akalnya. Tidak kata Khadijah, tidak mungkin. Engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang mulia. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Sampai ternyata benar ucapan Khadijah. Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ternyata mendapatkan kemuliaan yaitu risalah, kenabian dan kerasulan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusannya dan sebagai kemuliaan baginya. Maka demikian pula selanjutnya, setiap ada masalah dari umatnya, penentangan-penentangan dari kaumnya, hatinya sedih, sakit karena mereka menentangnya dengan ucapan-ucapan yang kurang ajar. Ketika kembali ke Khadijah, Khadijah menghiburnya dikatakan tuthabbituhu wa tukhaffifuhu alaihi wa tusaddiquhu wa tuhawwin alaihi amran nas. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha tuthabbituhu, memantapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tukhaffif alaihi, meringankan beban-bebannya, wa tusaddiquhu, membenarkan ucapan-ucapannya, wa tuhawwin alaihi amran nas dan menjadikan urusan-urusan manusia jadi ringan. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khadijah, semoga Allah meridai Khadijah. Sehingga Rasulullah SAW pun dalam satu riwayat menyatakan kepadanya, "Umirtu an ubashshira Khadijah binti Khuwailid min qasabin." Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia dipersiapkan rumah dalam surga dari qasab, dari mutiara. Mutiara al-mahnun yang terjaga, yang indah untuk Khadijah. Dan juga nggak pernah memberi salam ketika memberikan atau datang kepada Rasulullah SAW Jibril kecuali kepada Khadijah. Sungguhnya Allah memberi salam kepadamu wahai Khadijah. ini keistimewaan istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang pertama masuk Islam, orang yang meringankan beban Rasulullah SAW, orang yang mendukungnya, membantunya, dan orang yang selalu membesarkan hatinya. Radiyallahu taala anha. Dan sedemikianlah harusnya para wanita-wanita yang suaminya habis waktunya untuk dakwah atau sibuk dalam dakwah, hendaklah dia mendukungnya, membesarkan hatinya, membenarkannya, sehingga akan jadi ringan beban-beban suaminya. Setelah itu berhenti wahyu. Rasulullah SAW sudah mulai gembira karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan kenabian karena berita dari Warokah bahwa itu adalah namus yang datang kepada Musa, maka Rasulullah SAW bahagia, gembira. Tetapi setelah itu terhenti wahyu. Rasulullah SAW mulai menunggu-nunggunya, kapan datangnya wahyu, kapan datangnya wahyu kembali. Ternyata fatara al-wahyu. Dikatakan Ibn Hisham, "Tsumma fatara al-wahyu." an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatratan min dalik. Maka berhentilah wahyu setelah itu beberapa saat, beberapa lama. Hatta syaqqa dzalika alaihi fa ahzanahu hingga terasa berat bagi Rasulullah SAW. Fa ahzanahu dan membuat sedih beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika sudah mulai sangat beratnya, sangat sedihnya, ja'ahu Jibril bi surati duha Jibril datang membawa surat Ad-Duha. Yuqsim lahu rabbuhu wa huwa alladhi akramahu bima akramahu bih. Allah bersumpah untuk mengkhabarkan kepadanya dialah Allah yang telah memuliakannya dengan apa-apa yang Allah muliakan dengannya. Wa ma wadda'ahu wa ma qalahu. Allah tidak marah kepadanya, Allah tidak benci kepadanya dan Allah tidak meninggalkannya. Qul gambaran Rasulullah SAW ketika sedih. Jangan-jangan Allah marah kepadanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Gambaran-gambaran yang tidak disukainya. Maka sedihlah Rasulullah SAW. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu ketika matahari sudah naik sepenggalah satu tombak. Walaili idza saja dan bersumpah dengan malam ketika sudah mulai sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabb kamu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Ini wahyu yang menggembirakan Rasulullah SAW. Ketika sedih kenapa terhenti waktu wahyu? Ternyata Allah menyatakan dengan sumpah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yaqul ma saramaka fatarakaka. Bukan karena Allah membencimu kemudian meninggalkan kamu. Wa abghadaka tsumma ahabbaka. Bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu kemudian membencinya, membenci kamu kemudian mencintainya. Tidak. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kata Allah, al akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada al ula, daripada dunia ini. Dan kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakni apa yang aku persiapkan untukmu di akhirat lebih besar daripada apa yang sudah aku beri di dunia. Apa yang sudah diberikan kepadanya di dunia? Kemuliaan dengan kerasulan. Allah berikan kepadanya kemuliaan sebagai rasul, sebagai orang pilihan, sebagai al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini pemberian yang besar di dunia. Dan Allah katakan nanti di akhirat khairun laka di akhirat nanti lebih baik lagi kata Allah Taala. Aku persiapkan untukmu yang lebih baik lagi. Ailama indi min marji'ika ilayya khairun. Apa yang ada pada sisiku. Tempat kembalimu yang aku persiapkan nanti di akhirat. Khairun laka mimma ajjaltu laka minal karamah. Sungguh lebih baik, lebih besar dari apa yang sudah aku berikan. Ajal tu ini aku segerakan. Apa yang sudah aku segerakan untukmu yaitu karamah, kemuliaan-kemuliaan fid dunia Maka ini lebih menggembirakan lagi. Allah menyatakan kepadanya bahwa Allah tidak meninggalkan kamu. Allah tidak benci kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian tadinya cinta jadi benci tidak. Dan apa yang aku berikan dari kemuliaan kerasulan di dunia ini itu kecil jika dibandingkan yang aku berikan nanti kata Allah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat adalah lebih baik untukmu nanti <laughs> dari apa yang sudah aku berikan di dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah, Rabb kamu akan memberikan kepadamu dan pasti kamu ridha. Pasti kamu puas dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Allah janjikan akan memberikan pemberian-pemberian di dunia dan Allah janjikan pemberian-pemberian di akhirat yang kata Allah pasti engkau akan ridha, fatarda, falasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rob kamu akan memberikan kepada kamu dan kamu pasti ridha. Minal falaji fid dunya. Di antaranya Allah akan berikan kemenangan di dunia. Pasti engkau akan ridha, pasti engkau akan puas wasawaba fil akhirah dan balasan-balasan pahala nanti di akhirat juga pasti engkau akan ridha. Qala kemudian Allah berfirman, Alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kata Allah, bukankah Allah telah dapati kamu dalam keadaan yatim? Kemudian Allah lindungi kamu, Allah berikan tempat naungan untukmu. Khonifilina azakumullah lahirnya Rasulullah SAW dalam keadaan tidak memiliki bapak. Yatim. Maka kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah subhanahu wa mendapati kamu yatim? <laughs> Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat, memberikan naungan, memberikan kasih sayang. Bahkan setelah ibunya masih ada yang memeliharanya dan sebagian Semuanya dengan qadha dan qadar. Semuanya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah SAW. Semua yang memelihara Rasulullah sayang kepada Rasulullah SAW. Semua yang memelihara dan menjaga beliau cinta kepadanya. Sudah kita kisahkan kemarin bagaimana Abdul Muthalib ketika memelihara, bagaimana Abu Talib ketika memelihara, bagaimana Zuwaibah, bagaimana sekian Halimah Sa'diyah dan lain-lainnya. Semuanya cinta kepada Rasulullah SAW dan ingin memberikan yang terbaik kepadanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan yatim, kemudian Allah berikan naungan untukmu, penjagaan untukmu? wajada kabalan dhalan fahada. Bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan bal, dalam keadaan bingung, nggak tahu jalan? Fahada, kemudian Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. wajada wajadaka ailan bukan Bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan ail, miskin, fakir? Fa'agna kemudian Allah berikan kecukupan. Rasulullah SAW. dalam keadaan fakir sebagaimana sudah dikisahkan, miskin, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencukupinya dengan asbab. Di antara sebab-sebabnya ketika Khadijah menawarkan dirinya. Bukan dilamar, Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasul dan Khadijah adalah orang yang kaya raya. Dan Rasulullah SAW bukan mengejar harta, tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia dengan Khadijah sehingga untuk masalah itu cukup. Untuk masalah harta nggak usah mikir. Khadijah dalam keadaan kaya raya dan dia yang ingin pada Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasulullah SAW membawa pamannya, membawa saudara-saudaranya untuk melamar Khadijah. Dan kemudian terjadilah pernikahan. Dan Allah katakan, bukankah kamu tadinya miskin kemudian Allah cukupkan? Allah takdirkan Khadijah yang salihah, mukminah dan kaya raya. Allah jadikan orang yang pertama masuk Islam, yang pertama ikut kepada Rasulullah SAW, percaya kepadanya, beriman kepadanya, sehingga mendapatkan sekian sisi. Sisi dari akhlaknya yang mulia, yakni membesarkan hatinya, mendukungnya, menghiburnya, plus dalam keadaan materinya juga cukup. Bukankah kami telah cukupi engkau kami dapat engkau dalam keadaan ailan fa'agna. Itu semua apa yang telah Allah berikan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya tentang apa-apa yang telah diberikannya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Yu'arrifuhu Allah mabtada'ahu bihi min karamatihi fi ajili amrih. Allah mengenalkan apa yang pertama-tama Allah berikan kepadanya dari karamah kemuliaan-kemuliaan fi ajili amrih di kesegeraannya di dunia sebelum di akhirat dan sudah dikatakan di akhirat tadi walal akhiratu khairun laka minal ula di akhirat lebih baik lagi nanti wa mannihi alaihi fi yutmihi wa ilatihi wa dalalatihi yakni apa yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia dalam keadaan yatim ketika dia dalam keadaan fakir, ketika dia dalam keadaan bingung, nggak tahu petunjuk, nggak tahu jalan, Allah berikan hidayah, Allah berikan kecukupan, dan Allah berikan kepadanya ketentraman. Wastanqadhihi min kulliha bi rahmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari semua itu dengan rahmatnya, menyelamatkan dari kemiskinannya, menyelamatkan dari kesesatannya atau dari ketidaktahuannya, menyelamatkan dari yutmihi Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kata Nabi, ah, kata Allah SWT kepada nabinya, Ammal yatim, kalau engkau melihat orang yatim atau anak yatim, fala taqhar. Jangan kau hardik dia. Jangan engkau kurang ajari dia. Jangan engkau sombong kepadanya. Wa amma sa'ila fala tanhar dan juga demikian pula orang-orang miskin jangan kau bentak, jangan kau usir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memberitakan berita pemberiannya, engkau tadinya miskin Allah berikan kecukupan. Engkau tadinya yatim Allah berikan kepadamu perlindungan. Maka kalau ada orang yang yatim, muliakanlah dia. Kalau ada orang yang miskin, muliakanlah dia. Jangan dibentak, jangan dihardik, jangan diusir, jangan dicemooh, jangan direndahkan. Engkau pernah yatim dulunya dan engkau pernah miskin. Aila takun jabbaran wala mutakabbiran. Yani janganlah engkau menjadi orang yang sombong, jabbar, mutakabbir. Jangan. Wala fahasyan faddan 'ala dhu'afa. Dan jangan engkau menjadi orang yang fahash. Fahash adalah orang yang mengucapkan ucapan-ucapan fuhsh, ucapan-ucapan yang kurang ajar atau ucapan-ucapan yang jelek, kata-kata yang jelek atau fawwan. Fawwan adalah kasar. Jangan engkau kasar. In kunta fawwan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Rasul, wahai Nabi, in kunta fawwan ghalidhal qalb, kalau engkau dalam keadaan kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik. Niscaya mereka akan lari dari kamu, akan menjauhi kamu. Yani jangan engkau menjadi fahasyan fadhan al qalb ala du'afa min ibadillah. Jangan engkau menjadi kasar, keras hati, ucapannya menghardik, membentak dan sebagainya kepada para orang-orang lemah atau kepada hamba-hamba Allah, jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sampai diakhiri dengan ayat Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Dan dengan kenikmatan Rabbmu yang Allah telah berikan kepadamu, fahaddith Beritakanlah, sampaikanlah. Ai bima ja'aka Allah yakni kenikmatan yang datang dari Allah kepadamu, min ni'matihi wa karamatihi, yang datang dari Allah kepadamu dari karamah, kemuliaan yang Allah berikan, minan nubuah dari kenabian fahaddith sampaikanlah Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ma huwa ni'mah? Ma hiya ni'mah? Apa nikmah yang dimaksud dalam ayat ini? Yang kaitannya dengan Rasulullah SAW? Ya, ini kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepadamu yaitu kenabian. Sampaikanlah, aku adalah Rasulullah. Aku diutus oleh Allah. Aku adalah nabiun mursal. Ini makna fahadis. Sehingga ikhwan fillah surat Ad-Duha ini karena memang ayat-ayat Al-Qur'an maknanya adalah amah, maknanya umum, tetapi ada kaitannya dengan asbab an-nuzul. Ada kaitannya dengan sebab turunnya. Adapun kaitannya dengan sebab turunnya ayat ini adalah ketika terputusnya wahyu. Maka kemudian Allah menghiburnya ketika Rasulullah sedih. Dengan bersumpah wadduha wal laili idza saja. Sungguh kata Allah, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah ketika malam dan bersumpah dengan malam ketika semakin sepi bahwa Allah tidak meninggalkan kamu, tidak membenci kamu dan seterusnya. sehingga walaupun ini berkait dengan kehususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asbab nuzulnya, tetapi makna kalimat-kalimatnya amah untuk semua manusia. Artinya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari ayat-ayat ini adalah dengan keumuman lafadznya, tidak dari kehususan sebabnya. Khonibina'azakumullah diperintahkan kalau mendapatkan nikmat fahadid. Beritakanlah sebagai syukur, bukan sebagai sombong. Beritakanlah sebagai syukur. Alhamdulillah saya sudah cukup. Alhamdulillah saya demikian-demikian. Khonibina'azakumullah. yakni ucapkanlah syukur dan beritakanlah bahwasanya itu adalah sesuatu yang bahagia Jangan apa yang diberikan pada Allah tidak disyukuri. Bahkan tidak disampaikan. Dan selalu berkata, aku nggak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali. Oh sungguh hidupku selalu sengsara. Ini kata, dia berdusta. Kenapa dia menyatakan hidupnya selalu sengsara? Padahal pasti ada kenikmatan yang pernah diberikan. Pasti ada kenikmatan yang pernah diberikan. Semestinya seorang mukmin mensyukurinya. Tidak. Alhamdulillah Walaupun aku sekarang sengsara tapi aku pernah memiliki kenikmatan-kenikmatan, pernah bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Atau sengsara dari satu sisi tapi bahagia dari sisi lain dan seterusnya dan seterusnya. Qala ayuzkurha wad'u ilaiha. Maka makna khusus kepada Nabi, yakni sebutkanlah bahwa engkau adalah benar-benar Rasul, mendapatkan kenikmatan dari Allah Ar-Risalah, dan ajaklah manusia untuk mengikuti kamu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadkur ma an'ama Allah bihi alaihi. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan. Mulailah beliau menyebutkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya wa 'alal ibadi bihi dan juga kenikmatan kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala minan nubuwah dari kenabian. Kenabian itu kenikmatan untuk Rasul SAW sebagai kemuliaan dan juga kenikmatan bagi seluruh manusia. Sehingga kabarkan kepada mereka wahai manusia, bergembiralah Allah telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang diperintahkan untuk membimbing kalian ke jalan yang lurus. Yang diturunkan kepada rasul tersebut wahyu. Ini kegembiraan dan ini berita yang mengembirakan seluruh manusia. Maka Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Adapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu, berikanlah. Kabar gembirakanlah kepada manusia semuanya. Maka Rasulullah mulai mendakwakan kepada manusia dan memberitakan berita gembira ini. Sirran ila man yatma'in bihi ilaihi min ahli. Pertama dimulai dengan sirran, memberitakannya secara sir. Sir itu maknanya bukan hanya berbisik-bisik, bukan. Sirran maknanya tidak terang-terangan di depan atau di atas mimbar atau secara umum tidak, tetapi satu persatu manusia, per dia, per pribadi. Siapa yang diajak oleh Rasulullah SAW pertama kali? Man yatma'innu ilaih. Orang yang Rasulullah SAW tentram kepadanya. Yani yang tentram kepadanya ini percaya kepadanya. Oh, orang ini adalah orang yang baik, orang yang mudah menerima dan seterusnya. Min ahlihi, dari keluarganya dulu. Dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari kerabat-kerabatnya. Maka ponakannya yang bernama Ali bin Abi Thalib diajaknya. Kemudian sahabat kentalnya yang sangat dekat dengannya Abu Bakar Siddiq diajaknya. Kemudian Utsman bin Affan diajaknya oleh Rasulullah SAW. Diberitakan berita-berita tersebut pada mereka. Melaksanakan perintah Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan juga melaksanakan perintah Allah Qum fa'andhir. Qum fa'andhir. Baik, awal nasi islaman. Kalau gitu siapa pertama manusia yang masuk Islam? Thumma kana awwala dhakarin minan nasi amana bi Rasulillah SAW wa saddaqa bima ja'ahu min Allah Ta'ala Ali ibn Abi Talib. Kemudian, orang yang pertama dari laki-laki, dari kalangan manusia, yang beriman kepada Rasulullah SAW membenarkannya, membenarkan apa yang dibawanya dari Allah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu radwanullahi wasalamuhu alaihi wa huwa yawma idzin ibnu ashri sinin dan Ali ketika itu berumur sepuluh tahun sepuluh tahun wa kana min ni'matillahi ala aliin ibn Abi Talib. ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب, طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ومن هذه الأزمة فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفها عنه lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberiannya yang besar kepada Ali bin Abi Thalib Allah takdirkan sesuatu terjadi yaitu yang disebut dengan azmah. Al-azmah adalah apa namanya paceklik atau satu musim kering, musim kelaparan. Dikatakan Quraisyan al-sabatuhum azmah syadidah. Ditimpa petaka yang syadid, ditimpa kelaparan yang sangat. Wa Abu Talib da'iyalin kathir. Sedangkan Abu Talib memiliki anak banyak. Menghidupi sekian orang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abbas. Abbas itu pamannya. Mengatakan wakana min aisari bani Hashim. Dan Ibn Abbas waktu itu termasuk orang yang paling kaya di antara bani Hashim. Bukan di antara Quraisy, di antara bani Hashim saja yang paling kaya Abbas. Maka kata Rasulullah, ya Abbas, inna akhaka Abu Talib kathir al Sesungguhnya saudaramu Abu Talib banyak anaknya. Susah dia hidupnya. Wakat asraban nas matara min hadhil azma. Sedangkan manusia ditimpa kelaparan seperti ini keadaannya. Ditimpa pateklik seperti ini keadaannya. Fandalik bina. Mari berangkat bersamaku. Fal nukhafif anhu min ayalih. Mari kita ringankan bebannya Abu Talib. Aku min bani. Aku ambil satu anaknya dan kau ambil satu anaknya. Aku hidupi satu anak dan kamu hidupi satu anak. Maka kita meringankan bebannya Abu Talib Ya, ini dikata Rasulullah SAW, akhud min banihi, aku ambil dari anaknya, rajulan, satu orang, wa ta'khud anta rajulan. Dan engkau pun mengambil satu orang. Fanukafihima anhu, maka kita cukupi anak tersebut agar meringankan darinya. Faqala Abbas, na'am. Kata Abbas, iya, aku sepakat. Mari kita berangkat. Fantalaqa hatta ataya Abu Talib. Maka keduanya berangkat sampai menemui Abu Talib. Faqala lahu, maka keduanya berkata, Inna nuridu an nukhaffif min iyalik. Aku ingin meringankan bebanmu. Hatta yankashifa anin nasi mahum fi. Hingga sampai musibah ini atau sampai kesengsaraan ini berakhir. Faqala lahu ma Abu Talib. Maka berkata Abu Talib kepada keduanya. Ida taraktuma li aqilan fasna' Fasna'a cuma. Kalau engkau tinggalkan untuk kuakil, silakan. Engkau ambil siapapun yang kalian mau. Fasna'a cuma. Silakan kalian berdua lakukan apa yang kalian sukai. Berarti Abu Talib hanya mensyaratkan yang penting akil jangan dibawa. Mungkin karena paling kecil masih kasihan kepadanya dan sebagainya. Maka yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Talib. Fa akhadha Rasulullah SAW aliyan fadammahu ilaih. Rasulullah mengambil Ali dan dipelihara olehnya. Wa akhadha abbas Ja'faran, sedangkan Abbas mengambil Ja'far, fadammahu ilaih. Maka dipelihara olehnya. Falam yazal Ali ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan kejadian ini akhirnya Ali tinggal bersama Rasulullah sallam dan dipelihara oleh Rasulullah sallam dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali tinggal di rumah seorang Rasul. Tinggal di rumah seorang Nabi. Hatta ba'athahu Allah tabaraka wa ta'ala nabiyan. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Ali masih berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattaba'ahu Aliun radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Ali pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa amana bihi wa saddaqahu. Maka beliau membenarkannya dan beliau percaya kepadanya, beriman kepadanya. Radiyallahu ta'ala anhu. Berarti yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak atau remaja, Ali ibn Abi Talib. Wa dzakara ba'du ahli al-ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ida hadarat as-salah kharaja ila syi'abi Makkah. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kalau datang waktu-waktu salat, beliau pergi ke syi'ab. Kharaja ila syi'abi Makkah. Beliau keluar ke syi'ab Makkah. Syi'ab bentuk jamak dari syi'ib. Dan syi'ib itu adalah satu lembah di antara dua bukit. Kalau sini bukit tinggi, sini bukit tinggi, tengah-tengahnya itu adalah syi'ab. Syi'ab apa namanya. Nah, Allah taala alam. Al-muhim. Di antara bukit dengan bukit ada celah-celah, itulah yang dikatakan syiar. Maka Rasulullah SAW keluar bersama Ali ke syi'ab. Wa kharaja ma'ahu Aliun ibn Abi Talib mustakhfiyan min abihi. Dan Ali bin Abi Talib keluar bersama Nabi SAW dalam keadaan sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh bapaknya oleh Abu Talib karena Abu Talib tidak masuk Islam sampai akhir matinya wa min jami'i a'mamihi wa sa'iri qaumih. Bahkan waktu itu beliau bersembunyi dari seluruh paman-pamannya karena Abbas bin Abdul Muttalib juga belum masuk Islam waktu itu. Paman-paman yang lainnya Hamzah juga belum masuk Islam. Maka Ali bin Abi Thalib ikut Nabi SAW untuk sholat di celah-celah antara dua bukit dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sembunyi dari bapaknya dan sembunyi dari paman-pamannya dan sembunyi dari sairi kaumnya, dari seluruh kaumnya. Fayusalliyani salawat fiha. Maka beliau pun salat bersama Rasulullah SAW. Salat-salat di sana. Ya. Fa'idha amsaya. Kalau sudah sore hari. Raja'a. Keduanya pulang. Ya. Famakatha kadhalika masya Allahu an yamkutha. Maka tetaplah seperti itu keadaannya. Terus sekehendak Allah yakni setiap hari sholat sembunyi-sembunyi, balik lagi ke rumah ketika sore, besok demikian juga. Thumma inna Abu Talib athar alaihima yauman. Kemudian pada suatu hari Abu Talib athar alaihima. Menemukan keduanya pada suatu hari. huma yusalliyan. Dalam keadaan kedua-duanya sedang salat. Rasulullah dan Ali bin Abi Talib. Ketahuan oleh pamannya Abu Talib. maka faqala li Rasulullah SAW. Yabna akhi. Maka berkatalah Abu Talib Wahai anak pamanku. Ma hadzal din alladhi arada araka tadinu bihi. Wahai anak pamanku. Wahai anak saudaraku. Ini ponakan. Anak saudaranya. Kata Abu Talib, wahai anak saudaraku. Apa agama yang kamu sedang beragama ini? Ma ad-dinul ladhi araka tadinu bihi. Agama apa yang aku lihat engkau berpegang dengannya? Qala ya Kata beliau, wahai pamanku, hada dinullah wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dini anbiya abina Ibrahim. Ay am, wahai pamanku, ini adalah agama Allah. Ini agama para malaikat-malaikatnya. Ini agama para rasul-rasulnya. Dan ini agama nenek moyang kita Ibrahim. Alaihissalam. Karena memang orang-orang Arab adalah turunan Ismail dari Ibrahim. Sehingga mereka kenal Ibrahim dan Ismail. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama para rasulnya, dan agama para anbiya, termasuk agama nenek moyang kita sendiri, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ba'asahullahu bihi rasulan ilal ibad. Ba'asanillahu, Allah mengutus aku sebagai rasul yang diutus atau yang disuruh untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya. Wa anta ya ammi ahakku man badaltu lahun nasihah Dan engkau wahai pamanku. Adalah orang yang paling pantas, paling layak untuk aku berikan nasihat ini pertama kali kepadamu. Lihat Rasulullah SAW ketika ditanya. Apa agama yang kamu pegang ini? Wahai ponaanku. Dijawab dengan tegas bahwa ini agama Allah, agama Rasulnya, agama para malaikatnya, agama nenek moyang kita Ibrahim dan Ismail. Dan Sungguh aku adalah seorang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan kepada para hamba dan engkau wahai pamanku adalah orang yang paling pantas, paling layak untuk aku nasihati pertama kali. Maka dikatakan wada'autuhu ilal huda dan juga engkau adalah yang paling layak untuk aku ajak kepada petunjuk. Wa haqqu man ajabani ilaih dan engkau adalah yang paling pantas untuk menerima apa yang aku katakan ini wa'anani alaih dan engkau yang paling pantas untuk mendukungku dalam dakwah ini. Faqala Abu Talib, maka Abu Talib berkata, Aibna akhi, wahai anak saudaraku, inilah astati' aku tidak bisa, aku tidak mampu. An ufariqa dina abai wa makanu alaih. Aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, agama bapak-bapakku, apa yang mereka telah ada di atas Walakin wallah, tetapi demi Allah, la yukhlasu ilaika bi syai'in taqrahu ma baqit. Tetapi demi Allah, enggak akan bisa seorang pun sampai kepadamu dengan kejelekan-kejelekan. Enggak -kejelekan. bisa seorang pun lolos memberikan kejelekan kepadamu dengan sesuatu yang kau benci, ma baqitu selama aku hidup. Ini janjinya Abu Talib. Tidak bisa menerima ajaran Nabi tidak bisa masuk Islam dan dia mengatakan aku nggak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, ini agamanya musyrikin. Aku nggak bisa. Tetapi aku akan membela mu, akan melindungimu dan tidak akan ada yang bisa lolos untuk bisa menjelekkan engkau atau memberikan menimpakan kejelekan kepadamu selama aku hidup. Ya, demikian kata Abu Talib dan dibuktikan. Abu Talib terus membela Rasulullah SAW, tetapi sayang sekali dia tidak mau masuk Islam. Ya. Thumma aslama Zaid ibni Harithah. Ya. Ibn Shurahbil, Ibn Ka'ab, Ibn Abdul Uzza, wa kana Hakim, Ibn Hizam, Ibn Khuwailid, qadima min Syam, biraqiq, fihim Zaid Ibn Harithah. Kemudian masuk Islamlah seorang yang bernama Zaid Ibn Harithah. Yaitu Ibn Shurahbil, Ibn Ka'ab, Ibn Abdul Uzza. Yang ketika itu Hakim Ibn Hizam, Ibn Khuwailid datang dari Syam biroqiqin dengan membawa budak-budak belian. Fihim Zaid ibni Haritha. Di dalam budak-budak belian itu ada seorang yang bernama Zaid ibni Haritha. Fadakalat alaihi ammatuhu Khadijah. Maka masuklah kepadanya, kepada Hakim Hizam, bibinya. Yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah SAW. Wahia yawma idin inda Rasulullah SAW. Dan ketika itu Khadijah sudah menjadi istri Rasulullah SAW. Faqala laha ikhtari ya ammah. Maka kata Hakim bin Hizam, silahkan kau pilih budak-budak ini siapa yang kau mau. Wahai bibiku. Kata Hakim bin Hizam, ibni Khuwailid. Sedangkan Khadijah binti Khuwailid. Berarti apanya? Bibinya. Enam. Silahkan pilih. Ya ammah. Ammah bibi. Silahkan pilih wahai bibi. Aihaula ilgilmani syi'ti fahuwalat. Mana dari anak-anak dari budak-budak belian ini yang kamu mau? Karena anak-anak semua. Maka dikatakan gilman. Bentuk jamak dari gulam. Silahkan. Kau pilih gulam yang mana yang kamu mau. Faktarat Zaidan fa'akhadathu. Maka dipilihlah Zaid. Maka diambillah oleh bibinya. Yaitu Khadijah binti Khuwailid. Yang waktu itu istri Rasulullah SAW. Fara'ahu Rasulullah SAW. Fastahabahu minha fawahabat hulahu. Maka Rasulullah SAW memintanya. Eh, untuknya. Maka diberikan oleh Khadijah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah diberikan untuk Rasulullah, fa'ataqahu maka Rasulullah memerdekakannya watabannahu dan dianggapnya sebagai anak eh, dimerdekakan dan dianggapnya sebagai anak wadzalika qabla an yuha ilaih dan ini ketika itu sebelum mendapatkan wahyu sudah menjadi suami dari Khadijah Khadijah sudah menjadi istri Rasulullah tapi belum dapat wahyu itu Zaid bin Haritha sudah menjadi anak angkatnya saya sampai terkenal di masyarakat dengan Zaid bin Muhammad sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian bahwa dikatakan makanya Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin kata Allah Rasulullah bukanlah bapak salah seorang kalian tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi dengan ayat ini dilarang memanggil dengan Zaid bin Muhammad maka kembali memanggil dengan Zaid bin Harithah nah thumma aslama Abu Bakr ibn Abi Quhafah kalau mau didetailkan berarti ini anak-anak Ali bin Abi Thalib kemudian Zaid. Adapun dari orang dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang dewasa laki-laki. Thumma aslama Abu Bakrin ibni Abi Quhafah. Kemudian masuk Islam Abu Bakar ibni Abi Quhafah. Namanya Atiq. Wasmu Abi Quhafah Utsman. Berarti nama sebenarnya Atiq bin Utsman. Nah, Atiq lebih terkenal dengan namanya Abu Bakar dan Utsman lebih terkenal dengan lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar dan Utsman lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Kuhafa.